Kata beliau, qauluhu rahimahullah, fatat'ana fi ahli al-hadits wa taqdahu. Setelah beliau menyebutkan nasihat yang sangat bagus, jangan sampai engkau memiliki pemikiran seperti orang-orang murji'ah yang mereka hanya menjadikan agama itu bahan permainan. Kemudian juga peringatan jangan seperti orang-orang sufiah yang mereka menjadikan nyanyian-nyanyian lagu-lagu mereka sebagai bentuk ibadah padahal itu adalah kemungkaran. Setelah itu beliau menasihatkan dengan sebab pemikiran tersebut Fatat fi ahli hadits wa taqdahu. Akhirnya engkau mencaci maki ahlul hadis dan mengejeknya. Ini. Ini imbas pengaruh beberapa pemikiran yang jelek tadi itu. Pemikiran Murji'ah, pemikiran Sufiyah atau pemikiran ahlul bidah wa dalal yang lainnya. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala, 'Alayka bi ihtirami ahli hadis." wajib atasmu untuk memuliakan ahli hadis. Siapa ahli hadis itu? Wa ahli hadis hum ahli riwayah alladzina ihtanau bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hafadhu 'alaiha. Ini. ahli hadis itu mereka adalah ahli riwayah, orang-orang yang meriwayatkan hadis yang mereka iktanau perhatian penuh bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatian mereka fokusnya kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hafadhu 'alaiha. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga hadis tersebut. Oleh karena itu kalau tanpa ahli hadis, mungkin saja hadis itu sudah hilang. Karena ahli hadis mereka menyelamatkan menjaga dan juga berupaya untuk apa memurnikan yang dhaif disingkirkan yang hadis palsu dihindarkan nah seperti itu kita lihat hatta balaghu halin nas hingga mereka ahli hadis yang mereka membawa riwayat menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka menjaga dan juga merawatnya serta perhatian penuh tadi hingga mereka menyampaikan hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Kama ja'at an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana penyampaiannya tersebut seperti halnya ketika dia mengambil atau mereka mengambil hadis-hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Nah, jadi sanatnya sangat akurat karena dari para sahabat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nafa'u anha kullu dakhilin wa kullu kadhib. Masyaallah. Dan mereka ahli hadis meniadakan hadis-hadis Rasulullah dari seluruh bentuk ikut campur perkara-perkara yang dimasukkan, yang disusupkan dan seluruh perkara yang dusta. Jadi ahli hadis mereka apa perannya ini perannya? Menjaga kemurnian hadis menjaga hadis-hadis Rasulullah dari kepalsuan atau perkara-perkara yang tidak disusupkan. Naam barakallahu fikum. Wa'tanau biha inayatan tamatan dan mereka perhatian penuh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perhatian yang sempurna. Wa hum ala qismain. Mereka al hadis terbagi menjadi dua. Jadi kesimpulannya, nah sebelum kita menyebutkan pembagiannya, ahli hadis mereka adalah ahli riwayat. Itu orang-orang yang nah barakallahu fikum meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menjaganya dan membersihkannya dari kotoran-kotoran kedustaan. Itu diantaranya. Oleh karena itu sebaik-baik manusia tentunya di zaman saat ini yang penuh dengan fitnah adalah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Beliau menasihatkan dengan nasihat yang sangat bagus sekali. Abdalul muslimin. Kata beliau, Abdalul muslimin. Rajulun ahya sunnatan min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatumitat. Artinya apa? Sebaik-baik kaum muslimin adalah seorang lelaki yang dia menghidupkan sunnah daripada sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terpendam. Sunnah sudah mati, dia hidupkan, dia dakwahkan, dia sampaikan. Naam. Kemudian setelah itu apa kata beliau? Fasbiru ya ashab sunan rahimakumullah fa innakum aqalun nas. Ini nasihat yang bagus juga. Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah rahimakumullah. Semoga Allah taala merahmati kalian karena sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit. Coba bayangkan. Kalau kita hitung, manusia sangat banyak sekali. Tapi siapa yang kokoh di atas Al-Quran Sunnah sedikit atau tidak? Sedikit. Oleh karena itu beliau menasihatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagaimana yang dinukilkan oleh Al Imam al fatih Al-Baghdadi tadi. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqalun nas. Ini nasihat yang sangat bagus sekali. Jadi jangan sampai kita mengukur suatu kebenaran dengan banyaknya orang, banyaknya peserta, banyaknya pengikut. Tapi ingat kata beliau, fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah. Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah. Semoga Allah telah merahmati kalian fa innakum nas. Sesungguhnya kalian wahai pemegang sunnah adalah manusia yang paling sedikit. Kebanyakan manusia mereka hanyut dengan fitnah dunia, fitnah subhat, fitnah syahwat, fitnah-fitnah yang lainnya. Tapi sedikit yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu beliau menasihatkan sabar. Sabar. Karena as-sunnah nah barakallahu fikum adalah perkara yang butuh kesabaran orang ketika berpegang teguh dengannya. Banyak ujian, halangan, rintangan, gangguan, saksian, makian namun di balik kesabaran tersebut, kalau seorang hamba menutup kematiannya dengan Islam dan sunnah, apa kata Imam Ahmad? Mata 'alal khairi kulli, Man mata 'al Islam dan sunnah, mata 'alal khairi kulli. Barang siapa yang mati di atas keislaman dan as-sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Masya Allah. Ikhwani fiddin azza wa azzaqumullah Kita lihat pembagiannya. Kata beliau, bahwa huma ala ahli hadis terbagi menjadi dua. al awal yang pertama, ahlu riwayatin fahasab. Yaitu orang-orang yang mereka meriwayatkan hadis saja. Jadi yang pertama ini dia mampu, pandai meriwayatkan hadis, mengambil hadis itu loh intinya. Seperti sekarang, mungkin anda saksikan banyak orang yang mencari ilmu, tapi untuk menyampaikan ilmunya ada yang bisa, ada yang tidak. Paham maksudnya ya? Kalau teman mencarinya, menimba, duduk di majelis ilmu, mungkin orang bisa, tapi menyampaikannya butuh orang-orang yang paham. Ini yang tipe yang pertama ini, al hadis yang pertama adalah apa? Pertama adalah ahlu riwayah pak bahasa. Mereka adalah orang-orang yang ahli meriwayatkan hadis saja. Jadi mengambil hadis, masya Allah, mampu. Menghafal hadis, masya Allah. Menghafal Al-Quran, naam. Menghafal As-Sunnah, aywa. Tapi Jenis yang pertama ini beda dengan jenis yang kedua. Yang kedua yang akan kita baca nanti. Yang pertama ini ilmunya ada pada dia, cuman untuk menyampaikannya belum diberikan kemampuan. Paham maksudnya ya? Misalkan antum atau kita saat belajar mungkin tahu ilmunya ini haram, ini halal, hadisnya ini, dalilnya ini, tapi untuk menyampaikan, menyampaikan ke orang lain butuh pengalaman. Butuh pengalaman, butuh proses, ya enggak? Terkadang kita mau menyampaikan berat, dari mana kita mengawalinya? Kan itu. Jadi ilmu yang kita ambil sudah ada, ilmu sudah ada. Hafalan sudah ada. Qala Allah, qala Rasul. Tapi untuk menyampaikannya butuh pengalaman dan butuh apa? Nah, barakallahu fikum kebiasaan juga. Mahum salah. Yang kedua, ats yang kedua, ahlu riwayah buat dirayah. Yang kedua adalah ahlul hadis yang dia tuh ahli di dalam meriwayatkan hadis dan juga menyampaikannya. Diroyah di sini maksudnya adalah menyampaikan setelah dia memahaminya. Paham ya? Jadi yang pertama tadi ahlu riwayah dia meriwayatkan, menghafal, tapi untuk menyampaikannya belum diberikan kemampuan. Tapi orang kalau nanya ke dia, dia tahu gitu loh. Paham ya? Tapi itu dia menyampaikan belum bisa. Contohnya, ada orang hafal Al-Qur'an, dia mungkin kalau menyampaikan isi kandungan Al-Qur'an, dalilnya mana, nah barakallahu fikum ayat yang mana, itu terkadang dia belum terpikir, tapi hafal Al-Qur'annya. Al-Qur'annya dia hafal. Nah, setelah itu dia nanti mungkin ditanya, ini surat apa ya ini? Ayat berapa misalkan? Dia tahu, tapi untuk dia menyampaikan ke orang lain belum bisa. Paham ya? Seperti itu mafhum soalnya ya. Kalau yang kedua ini adalah ahli di dalam meriwayatkan hadis sekaligus apa? menyampaikan hadis. Paham ya? Dirayah setelah dia memahami hadis tersebut, kemudian pandai menyampaikannya dan mengambil istinbat, mengambil pendalilan hadis yang dia hafal atau yang dia riwayatkan tadi. Paham maksudnya ya? Berarti mana yang lebih utama ini? Yang pertama atau yang kedua? Tentunya yang kedua. Karena yang kedua ini di samping dia mengambil ilmu, dia bisa memberikan manfaat orang lain. Walaupun yang pertama sudah bagus juga ya, sudah menghafal hadis, punya hafalan, nah tapi hanya saja dia belum bisa untuk menyampaikannya. Belum bisa mengambil istinbat. Ini kan terjadi banyak sekali. Misalkan para talabatul ilm sudah menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, itu kan butuh belajar lagi yang dikenal dengan ilmu apa? Usul fikih, ilmu mustalah. Tujuannya agar dia nanti mampu mengambil istinbat, mengambil pendalilan dari hadis atau Al-Qur'an yang dia hafal. Kan gitu. Jadi antum saksikan atau kita nyaksikan, terkadang udah hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, tapi tanya dalilnya mana? Dia wallah alam, padahal hafal dia karena dia belum mampu belum mampu mengambil istinbat, pendalilan dari hadis atau Al-Qur'an yang dia hafal tadi itu. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu butuh pelajaran yang berikutnya lagi. Nah, kalau yang kedua ini di samping dia mengambil hadis, dia memahaminya dan mampu menyampaikan ke yang lain. Ini kan berarti lebih utama kan? Nah, jadi ilmu yang dia miliki, Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dia hafal, itu dia paham dan bisa menyampaikan ke orang lain. Ini manfaatnya tentunya lebih apa? lebih meluas. Naam, kita lihat. Ahlur riwayahum hum al-huffaz alladziina hafidul asanid wa atqanuha wa man yazuru wataha wa bayyanu ahwal ar-ruwat. Ahlur riwayah mereka adalah orang-orang yang ahli di dalam meriwayatkan hadis maksudnya bagaimana? Mereka adalah para penghafal al-huffaz, para penghafal alladzina hafidul asanid yang mereka menghafal sanad-sanad bayangkan karena hadis itu kalau antum telusuri Sahih Muslim, Sahih Bukhari atau Ashabus Sunan, eh, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah misalkan, Sunan Tirmizi itu kalau antum telusuri kitab aslinya itu ada sanadnya haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana fulan ya kan? Nah, ahlul hadis, ahlul riwayah, mereka adalah al-huffaz, para penghafal. Alladzina hafidul asanid yang mereka menghafal sanad-sanadnya wa atqanuha dan juga memantapkan hafalannya. Mutkin hafalannya. Misalkan disuruh menunjukkan ini hadisnya siapa? Hadisnya Abi Hurairah. Salatnya bagaimana? Langsung dia sebutkan haddatsana fulan, haddatsana alan. Kalau kita bisa dikatakan masih lemah. Tapi kalau ahlu riwayah, ahlu hadis, pakarnya di bidang hadis tersebut, itu mereka sudah hafal. Paham ya? Siapa di antaranya? Al-Imam Al-Bukhari. Sudah kita lewati dulu ya. Di antara contohnya adalah Al-Imam Al-Bukhari Sampai-sampai beliau digelari dengan apa kemarin? Jabalul Hifd, gunungnya hafalan. Imam Bukhari enggak sembarangan. Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan gelar gunungnya hafalan, Jabalul Hifd itu enggak sembarangan. Yang beliau hafal berapa kemarin? Ahfadhu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Kata Imam Bukhari disebutkan dalam biografi beliau, aku menghafal 100 ribu hadis yang sahih. Bukan hanya 100, 100 ribu. Masya Allah. Dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Jadi beliau yang dihafal bukan hanya yang sahih saja. Yang sahih 100 ribu, plus ditambah yang tidak sahih berapa? 200 ribu. Coba bayangkan. Cocok atau tidak digelar dengan Jabal Hifat gunungnya hafalan? Sangat cocok, tepat sekali yang Bukhari. Enggak sembarangan. Bagaimana ketika tragedi beliau datang ke Baghdad saat itu? Eh? Nabi Basra disambut dengan ujian yang sangat luar biasa. Apa ujiannya? Saat itu ahli hadis di Baghdad berkumpul. Mereka ingin menguji bagaimana sebenarnya hafalan Imam Bukhari ini. Dikumpulkanlah orang-orang yang pakar penghafal hadis dan sanatnya. Sepuluh orang, nah, sembarangan. Sepuluh orang, masing-masing orang menyebutkan sepuluh hadis yang sudah dibolak-balik sanatnya. Masya Allah. Enggak sembarangan ini ya. Ini bisa dikatakan kelasnya kelas berat ini ya. Kelas berat ini. Karena enggak setiap orang bisa nih. Paham ya? Jadi ketika datang ke Baghdad, mereka ini ingin menguji benar enggak Imam Bukhari ini hafalannya sangat kuat. Penasaran mereka. Akhirnya mereka mengumpulkan nah para penghafal hadis tadi itu 10 orang, masing-masing orang menyebutkan 10 hadis yang sudah dibulak balik sanatnya. Berarti total berapa hadis? 100 hadis dibulak balik sanatnya. Imam Bukhari ketika hadir disodorkan hadis-hadis tadi, Imam Bukhari hanya mengatakan lah adri aku enggak tahu. Bayangkan, tawaduknya beliau. Enggak tahu bukan berarti dia enggak paham ya. Dia paham apa yang dimaksudkan oleh orang-orang tadi itu. Nah, aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Sampai 100 hadis sebutkan beliau mengatakan aku tidak tahu. Akhirnya mereka pun heboh. Oh, ini gimana ini Imam Bukhari katanya hafalannya kuat. Ternyata kok enggak tahu. Ternyata mereka tidak tahu di balik itu semuanya. Imam Bukhari mengatakan, aku tidak tahu kalau hadis yang kamu sebutkan syaratnya seperti ini, seperti ini, yang benar seperti ini. Jadi 100 hadis tadi itu sama Imam Bukhari diulangi. Diulangi dan dibenarkan sekalian itu loh. Ini keliru, yang benar seperti ini. Ini keliru, yang benar seperti ini sampai 100. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Akhirnya mereka tak bu, Mereka pun merasa kagum. Oh, ternyata Masya Allah benar Imam Bukhari diakui hafalannya. Kalau di awal tadi kan la adri, aku nggak tahu. Sampai 100 cuma ucapan la adri, aku nggak tahu. Maksudnya aku nggak tahu kalau hadisnya seperti ini. Ini keliru, yang benar seperti ini. Yang keliru diulangi Imam Bukhari sekaligus dibenarkan sekalian itu loh. Kuat nggak berarti awalannya? Kuat sekali. Imam Bukhari. Nah, barakallahu fikum. Nah, Imam Bukhari siapa kunyahnya? Eh? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani din azza wa kita lihat di sini kata beliau Wa man yazurwataha dan mereka juga bisa membedakan para perawinya. Ini perawi yang sikoh atau yang dhaif, yang soduk atau yang mungkar atau yang semisalnya. Naam. Wa bayyanu ahwal ruwat dan mereka juga menjelaskan keadaan-keadaan para perawi. Jadi menjelaskan keadaan seseorang itu enggak masalah kalau benar keberadaannya. Bang ya, sejak zaman dahulu ada yang dikenal dengan ilmu apa? Al-jarh wa ta'dil. Ta Al-jarah mengkritik, Adil memberikan rekomendasi. Itu sejak dulu sudah ada. Sehingga para a'imah terdahulu, nah mereka menjelaskan perawinya sikah, menta'dil berarti ya, perawinya baif, menjarah. Perawinya nah barakallahu fikum mungkarul hadis, berarti ini juga menjarah. Perawinya nah sikotun sikah, menta'dil. Jadi ilmu jarah mentadil sejak dahulu sudah ada. Nah ini perhatikan ini. Wabayan wa'awal ruwat dan mereka menjelaskan keadaan-keadaan para perawi. Wa aidan i'tanau bil mutun. Di samping itu juga mereka perhatian dengan matan-matan hadis. Wa hafidhuha dan mereka menghafalnya wa ballaghuha bi alfadhiha dan mereka menyampaikan dengan lafaz-lafaznya hatta innal hafidha idza syakka fil lafdatin yaqul aw qala kadza wa kadza. Hingga seorang penghafal apabila dia ragu terhadap hafalannya maka dia mengatakan atau yang diucapkan seperti ini seperti ini. Ini penting sekali ya. Jadi kalau antum atau kita menyampaikan hadis ragu apakah lafaznya seperti itu atau tidak, biasanya diakhiri dengan au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Paham ya? Jadi kita menyampaikan hadis, misalkan kita agak ragu. Antum di akhir hadis tersebut antum mengatakan au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Seperti itu. Tapi kalau Al-Qur'an enggak boleh. Kalau Al-Qur'an harus akurat, pasti, nggak boleh atau sebagaimana atau sebagaimana nggak boleh. Paham maksudnya ya bedanya ya. Tapi kalau hadis diperbolehkan meriwayatkan dengan makna. Nah seperti itu. Kita lihat yakti bil ihtimal atsani wala Maksudnya kalau dia ragu, seorang penghafal hadis itu ragu, dia mendatangkan dengan apa? kemungkinan yang kedua dan dia tidak pastikan. Eh, bisa jadi lapatnya seperti ini. Auyakul syakabulanun. Atau bisa jadi nah diucapkan si ragu. Karena terkadang kalau dalam hadis itu kan ada dua lapat. Lapat yang ini kemudian kola eh, atau kola rawi seorang perawi mengatakan lapat dengan lain. Nah, ini kan sudah beda itu. Itu menunjukkan perawinya ragu. Walau kanat telah tsaniyah bi ma'na lafdha allati tawaqqafa Walaupun lapat yang kedua semakna dengan lapat yang dia itu Nah barakallahu fikum berhenti padanya walau kana al-ma'na wahidan walaupun maknanya satu yahtarimunal alfat mereka masih menghormati lafaz lafaz saja mereka menghormati nah barakallahu fikum fayu'adduna al-haditsa bilafdhih maka mereka ahli hadis menyampaikan hadis itu dengan lafaznya kama ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah datang dalam enam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk apa? Mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Naddarallahu ra'an sami'a maqalatana qalatana faballaghaha kama sami'aha farubba muballighin aw 'amin sami'. Ini penting sekali ini karena kita mau tidak mau pasti melampaui yang seperti ini. Artinya apa? Semoga Allah taala memberikan apa? pancaran cahaya. Eh, kecemerlangan kepada wajah seseorang yang dia mendengar hadis kami kata Rasulullah kemudian dia menyampaikan hadis tersebut sebagaimana dia mendengar jadi ketika dia mendengarnya lafadznya jalasa dia menyampaikannya jalasa paham ya ini didoakan oleh Rasulullah semoga Allah Taala memberikan apa cahaya yang terang pada wajah-wajah mereka nah, memberikan cahaya eh, pancaran yang terang dengan cemerlang Ewa. Ya terus berikutnya bagaimana Farubbal awam awamin sami'. Bisa jadi orang yang disampaikan hadis lebih paham daripada yang menyampaikan. Benar atau tidak ini? Terkadang seorang guru dengan muridnya, gurunya menyampaikan, tapi bisa jadi muridnya lebih paham daripada gurunya terhadap permasalahan yang dia yang dia apa? yang dia sampaikan. Oleh karena itu butuhnya yang namanya apa? ta'awun. Kerjasama, tolong menolong, saling melengkapi. Karena nggak setiap yang disampaikan gurunya, gurunya paham secara full itu nggak setiap seperti itu ya, nggak setiap permasalahan seperti itu. Terkadang dia menyampaikan secara globalnya, rinciannya mungkin dia belum pernah mendengar atau butuh rincian tambahan, paham ya? Sehingga apa kata beliau? Farubba mubalaghin aw amin sami'. Bisa jadi orang yang mendengarkan hadis itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Paham ya? Mubalagh itu maksudnya disampaikan, jadi dia yang mendengar tadi itu. Sami itu berarti orang yang mendengar langsung dari ya Rasulullah. Apa maksudnya ya? Jadi bisa jadi orang yang disampaikan hadis kepadanya, itu orang itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung dari Rasulullah. Paham Nah, seperti itu disebutkan dalam syarahnya seperti itu. Maksudnya orang yang mendengar hadis langsung, nah barakallahu fikum, itu bisa menyampaikan, tapi terkadang yang disampaikan tadi itu, paham ya? Orang yang mendengar hadis tadi itu, dia bisa jadi lebih paham daripada yang menyampaikan. Nah, kan seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, oleh karena itu butuh yang namanya apa tadi? Ta'awun. Tolong menolong, saling melengkapi. Terkadang nah, si muballigh orang yang menyampaikan kurang faham, kemudian santrinya atau muridnya menambahkan misalkan. Seperti ini kemungkinan besar maknanya eh, atau yang semisalnya. Naam. Fahum yuhafizuna ala mutunil hadis wa asanidiha. Maka mereka ahli hadis, ahli riwayah, mereka menjaga terhadap matan-matan hadis dan juga sanad-sanadnya. Alla yadkhulaha al-alfadun ghaira lafdzir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar tidak kemasukan lafaz-lafaz yang bukan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena banyak hadis palsu. Eh, anda saksikan sekarang medsos media sosial yang ada itu terkadang banyak menyebarkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hadis eh, terkadang hadisnya palsu tapi dikasih di bawahnya rawahul bukhari muslim bayangkan itu terkadang orang bingung ini rawahul bukhari muslim mesti sahih padahal kalau dicari nggak ada gitu loh hanya untuk mengelabui tadi itu karena orang udah paham kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pasti sahihnya oleh karena itu terkadang orang-orang yang tidak bertanggung jawab hadisnya palsu disebutkan kemudian di bawahnya rawahul bukhari muslim Allah musta'an Dicek ternyata nggak ada. Jadi kita harus butuh kedelian, hafalan sehingga ketika melihat hadis seperti itu nggak langsung tertipu. Eh, pernah dulu ya kejadian ngecek dicek ini ruah muslim dicari bola balik dicek juga ternyata nggak ada dalam sahih muslim adanya di dalam ashabus sunan dan hadisnya palsu bayangkan itu jadi hati-hati dengan apa adanya apa nah barakallahu fikum media sosial di HP untuk menyebarkan faedah serfawaid misalkan dicek lagi hadisnya sahih atau tidak karena terkadang hadisnya bagus menarik, eh, isinya menarik barakallahu fikum tapi terkadang hadisnya palsu. Jangan sampai kita ikut andil melestarikan hadis palsu. Karena kalau hadis palsu kita ikut andil melestarikannya, dikhawatirkan kita ikut bagian dosa yang Rasulullah sabdakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. digelar. Jadi hati-hati. Biasanya ya, kan tulisannya gitu. Eh, tolong sebarkan faedah ini. Eh, barang siapa menyebarkan faedah akan mendapatkan pahala sekian-sekian misalkan. Padahal hatinya palsu, hati-hati. Jadi dilihat lebih dahulu. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa idza syakku bayyanu syak. Apabila mereka ragu, mereka menjelaskan keraguan tersebut. Wa yadrusuna al dan mereka mempelajari sanad-sanadnya. Masyaallah. Nah, memang berat ini ya kalau mempelajari sanat-sanatnya ini butuh orang-orang yang benar-benar hafalannya kuat. Karena masing-masing sanat haddatsana fulan, haddatsana alan, masing-masing perawi itu terkadang derajatnya beda-beda. Ada yang pun siqatun sikoh, pun sabtun misalkan, ada juga yang na'am pun fil hadis, imam bis sunnah. Dia dhaif hadisnya tapi imam dalam masalah sunnah. Dalam masalah perkara as-sunnah. Ada yang seperti itu juga. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Wa ya'rifuna ahwal ruwati wahidan wahidan dan mereka mengetahui mengetahui keadaan para perawi satu demi satu. Tahu. Contohnya bulan bin bulan bagaimana keadaannya? Dajjal. Jangan kaget antum dengan dajjal itu. Nanti kalau antum jumpai kitab Jarwa Ta'dil, itu para ulama nah terkadang pakai lafaz kadzab, kadang pakai lafaz dajjal. Dajjal itu dari kata ad-dajjal al kadib. Di bulan dajjal itu artinya bukan dajjal yang akan turun di akhir zaman nanti atau akan muncul di akhir zaman nanti bukan Paham ya? Tapi dajjal atau kafir pendusta. Paham belum? Itu kadang ini ekstrim ini. Oh, masa dihukumi perawi dajjal katanya. Kalau antum mau lihat, eh, contohnya kitab-kitab yang masalah jar wa ta'dil, nah barakallahu fikum, tahdibut tahdhib atau yang semisalnya tahdibul kamal. Nah, terkadang dijumpai di sana lafaz-lafaz yang mungkin terkadang orang itu kalau nggak paham dikirain ekstrim keras, dajjal, kadzab misalkan. Seperti itu. Padahal dajjal artinya apa? Kadzdzab. Dari kata ad-dajjal al-kadzib. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai nah jangan sampai bingung wah ini berarti mengkafirkan ini. Masa perawinya dibilang dajjal katanya. Dajjal kan kafir ya kan? Kita katakan dajjal artinya kadzdzab, pendusta. Karena para perawinya macam-macam. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Wa yumayyizuna baina sahih wal hasan wad dha'if wal maudhu' dan mereka membeda-bedakan antara yang sahih dan hasan dan yang dhaif dan yang maudhu'. Sudah kita lewati kan? Hadis itu ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Maudhu' itu palsu. Paham ya? Dibikin-bikin hadisnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dhaif jelas. Hasan pun ada hasan li dhati hasan li ghairi. Sahih pun ada sahih li dhati sahih li ghairi. Seperti itu. Hadhihi mimmatul lufat. Kata beliau, "Hadhihi muhimmatul huffaz." Inilah yang paling terpentingnya para penghafal hadis. Wa yusammuna al mutun wal asanid. Masyaallah. Mereka dikenal dengan nuqad, para pengkritik. Eh, mereka ahli hadis yang faham tentang sanatnya dan keadaan-keadaan para perawi satu persatu dari itu dikenal dengan al mutun wal asanid. Para pengkritik matan dan juga sanatnya. Ini orang enggak sembarangan ini. Nah, ini ahlinya di bidangnya nih yang sembarangan ya. Seperti antum datang ke penjual emas, itu biasanya kalau udah pakarnya dalam bidang emas, antum bawa aja sesuatu yang warna kuning, tahu ini apa ini? Wah ini kuningan ini, paham ya? Atau ini eh, barakallahu fikum tembaga ada yang tahu dia walaupun belum ngecek karena udah ahlinya, pakarnya. Seperti itu pula ahli hadis baru nyampaikan satu hadis saja belum sempurna, Baru dapat ujungnya saja dia tahu oh, ini perawinya dari jalur bulan bin bulan bin pulan Dhaif. Palsu. Karena ada pakarnya. Sudah pakarnya ya enggak? Seperti orang-orang yang kerja di bangunan, eh, para tukang itu tukang yang ngaduk semen, itu kan ada pakarnya tahu ini ukurannya berapa, semennya sekian, eh, pasirnya berapa ember, tahu. Tapi kalau orang-orang enggak paham kan bingung. Ya enggak? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau sudah pakarnya itu paham dalam bidangnya. Kita lihat mitul nuqadid dzahab wal fiddah, ya kan? Seperti para pengkritik emas dan perak. Para pengkritik itu para peneliti gitu loh. Ngeritik karena sudah teliti tadi itu, meneliti terlebih dahulu baru kritik, oh ini emasnya palsu ini. Ada campurannya peraknya. Oh peraknya murni ini. Oh ini emasnya 24 karat ini. Oh ini 23 karat. Tahu dia. Karena udah pakarnya. Fasayarifah fasayarifah ya'rifuna dzahab as-sahih wal fiddah as sahiha min al-muzanyafah maka para nah barakallahu fikum eh, para ahli dalam bidang tukar menukar emas atau perak tadi itu sayarifah itu orang yang biasanya jual beli emas paham ya jual beli emas atau perak atau tukar menukar uang itu mereka paham dan mengetahui emas yang sahih yang murni dan perak yang murni dibanding emas atau perak yang campuran. Paham ya? Dan nah, terkadang kita nggak tahu kan, warnanya kuning-kuning nemu di jalan dibawa ke toko emas ternyata apa? Cuman apa? Cuman aluminium misalkan. Hanya ada dipoles warna kuning misalkan. Ya paham. Kan itu. Tapi kalau nah barakallahu fikum kita mungkin tahunya emas. Tapi ahlinya paham. Kita lihat min hin yasma' sautan naqat yaqulu laka hadza maksus. Masyaallah. Dimulai sejak dia mendengar suara, suara kritikan tadi itu, eh, serat teliti, baru dengar suaranya saja, dia mengatakan ini campuran emasnya. Kan biasanya ada alatnya itu ya, digosok-gosok atau yang semisalnya, atau dengan alat lebih canggih. Nah, barakallahu itu baru dengar suaranya atau dengar pertikannya atau lihat sedikit udah tahu gitu loh. Ini palsu emasnya ini. Paham ya? seperti itu. Hada maksyusun atau hada ghair maksud Ini palsu, ini murni, tahu dia. Fa ashabul hadis misluhum maka para pakar dalam bidang hadis seperti mereka juga faham idza ma al hadis wa sami'a sanadah apabila dia mendengar hadis dan mendengar sanadnya yaqulu laka hadza fihi kada hadisnya ini di dalamnya ada seperti ini seperti ini au fihi kada atau seperti ini haula'i ulama riwayah mereka dikenal dengan ulama ahlu riwayah paham ya ahlu riwayah tadi itu dia ahli di bidang menghafal hadis serta meneliti hadis serta sanadnya dan para perawinya. Tapi untuk menyampaikan nanti yang kedua, yaitu ahlu riwayah wal dirayah. Mohon insyaallah ya ya. Jadi kesimpulannya bagaimana para fikum? Kesimpulannya masing-masing nah para fikum pakar itu terkadang apa? Dia itu enam paham mengenai perkara-perkara yang dia yang dia berada di bidangnya. Paham ya? Nah, pakar dalam bidang emas jadi ya paham tentang masalah emas, perak, pakar dalam bidang hadis ya tahu tentang masalah hadis palsu atau sahih atau hadisnya apa. Nah, barakallahu fikum dibolak-balik sanatnya. Nah, contohnya siapa tadi? Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Jabal Hifdz, gunungnya hafalan. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kata beliau di sini. Nah, bersatu lagi ya karena sambungannya ya. Wal akharun ulama riwayah wad dirayah. Pasangannya yang kedua, yaitu ulama riwayat wa dirayah, yaitu para ulama yang ahli dalam meriwayatkan hadis dan para penghafal hadis wa dirayah. Ini. Dirayah itu menyampaikan. Menyampaikan tapi otomatis orang menyampaikan itu kan faham terlebih dahulu. Biar apa yang disampaikan itu enggak keliru kan itu. Nah, kita lihat yakni fuqaha al-hadis. Yaitu ahli hadis yang dikenal ahli riwayat wa dirayah, ahli dalam bidang meriwayatkan hadis, hafalan, mengkritik hadis dan juga dirayah maksudnya adalah fuqahaul hadis, yaitu ahli fikihnya ahli hadis. Oleh karena itu sampai-sampai yang muncul ungkapan para ulama, kullu muhaddithin faqihul wa laisa kullu faqihin muhadditsa. Ini kaidahnya. Kullu muhaddithin faqihul wa laisa kullu faqihin muhadditsa. Artinya setiap ahli hadis biasanya faqih dia. Karena hadis yang dia hafal tahu ini dhaif, ini palsu, ini sahih, sehingga dia faqih. Jadi ketika dia menyampaikan itu milih itu hadis yang sahih. Tapi tidak setiap ahli fikih itu ahli hadis. Antum saksikan ahli fikih, faham dia ahli fikih dia, tapi terkadang hadis palsu dia jadikan sandaran. Oleh karena itu dalam masalah fikih banyak enggak perselisihan? Banyak perselisihan. Ikhtalafal ulama. Para ulama berselisih dalam masalah ini dan itu. Sebabnya apa? Tadi itu. Tidak setiap ahli fikih itu dia ahli hadis. Oleh karena itu terkadang kenapa perbedaan para ulama dalam masalah fikih terjadi? Karena terkadang perbedaan memandang derajat hadis tadi itu diantaranya. Jadi yang mana oh hadisnya dhaif. Nyimpulkanlah dengan hadis tersebut suatu hukum karena hadisnya dibangun di atas hadis dhaif tadi itu. Oh ini hadisnya sahih. Oh berarti dibangun di atas itu hukum yang baru juga. Ternyata ada perbedaannya tadi itu. Paham maksudnya ya? Jadi tapi kalau ahli hadis, kalau ahli hadis ini seringnya dia fakih Kenapa fakih karena dia tahu hadis yang dia jadikan standar itu sahih gitu loh ya, sehingga lebih selamat. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Jadi kalau ahli hadis faqih tidak setiap ahli fikih dia itu muhaddis. Nah, seperti itu. Kita lihat. Alladzina yar'un al yaitu mereka adalah fuqahaul hadis, yaitu ahli fikihnya ahli hadis yang mereka meriwayatkan hadis wa yastanbituna minhul ahkam Kemudian di samping mereka meriwayatkan hadis, mereka apa? Mengambil istinbat, mengambil istinbat, mengambil pendalilan, nah dan mengeluarkan hukum dari hadis yang dia tadi itu. Paham maksudnya ya? Jadi terkadang kan orang hukumnya bagaimana ini Ustaz? Ya atau ya Syekh, hukumnya haram. Berdalilkan dengan dalil ini. Berarti dia mengambil istinbat dari dalil itu ya. Dalilnya mana? Qala Allah, qala Rasul. Itu berarti dia mampu mengambil istinbat dari pendalilan atau dalil yang ada tadi itu. Paham ya? Itu namanya apa? Namanya ahlu riwayah wa dirayah. Contohnya, isbal itu haram. Haram itu kan kalau sombong katanya. Kita katakan enggak demikian. Kalau sombong ada ancaman sendiri. Kalau tidak sombong ada juga ada ancaman sendiri. Hadisnya mana? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh yang menjulur eh, di bawah mata kaki berupa sarung atau yang semisalnya termasuk bagian dari api neraka. Umum atau enggak? umum yang sombong atau enggak sombong ketika manjangkan tadi sampai di mata kaki di bawah mata kaki tadi itu sombong atau enggak sombong ancamannya neraka ada juga hadis yang khusus innallaha nam la yanzur ilal musbil eh, nah barakallahu fikum itu juga lafaznya apa barakallahu fikum muafan itu umum juga ya nanti yang khusus ada juga yang umum innallaha la yang ilal musbil sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada orang yang isbal, memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata, kaki sombong atau enggak sombong itu, tapi dikuatkan riwayat yang lainnya apa? Nah, barakallahu fikum la berulah man jarra thawbahu khuyala. Itu. Allah taala tidak akan melihat orang yang memanjangkan sarungnya, pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Berarti antamanya double. Yang sombong Allah taala enggak akan melihat, yang tidak sombong akan neraka. Jadi jangan sampai antum tertipu dengan mereka-mereka ini kan larangannya kalau sombong katanya. Ancamannya kalau sombong, kalau nggak sombong nggak ada ancaman. Kita katakan banyak dalilnya sebenarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah juga mengatakan iyyaka wa isbal izar. Hati-hati kamu dengan memanjangkan sarung atau pakaian sampai di bawah mata kaki. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Fa innaha minal makhilah. Sesungguhnya perbuatan memanjangkan sarung atau pakaian sampai di bawah mata kaki merupakan kesombongan. Dia meniatkan sombong atau enggak itu dari dicap langsung kesombongan itu loh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saja. Itu berarti namanya istinbat, mengambil na barakallahu fikum enam suatu hukum dari dalil yang masih global. Dikeluarkan sama dia inilah hukumnya dalilnya ini. Paham maksudnya ya? Itu biasanya perlu yang namanya ilmu apa namanya? Usul fikih. Ilmu usul fikih penting sekali. Nah, Kita tutup yang terakhir sebelum masuknya hadisnya. Wajib yadhkuruna fikih hadis, mereka menyebutkan fikih pemahaman terhadap hadis tersebut. Kal Bukhari wa Muslim ya kan? Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Ingat-ingat, Imam Bukhari dan Muslim ini dua imam yang kitabnya diakui oleh para ulama. Hah? Dua apa? Nah, barakallahu fiikum dua imam yang kitabnya diakui oleh para ulama. Paham ya? Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Asahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. As-sahihan. Asahul Kutub Al-Musannafah fil hadis ba'da kitabillah jalla wa ala sahihan. Apa artinya? Kitab hadis yang paling sahih yang disusun nah barakallahu fikum tentunya setelah Al-Qur'an Karim adalah sahihan. Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Udah enggak perlu diperselisihkan lagi. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum para ulama dan bahkan orang awam pun menerima dengan penerimaan yang sempurna. Nah, Bukhari, dan Muslim. Wa Malikin wa Ahmad, Imam Malik dan Ahmad juga. Imam Malik malah dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Muslim, kitab Imam Malik itu jadi kerujukan. Nah, kitab apa namanya? Al-Muwatta. Al-Muwatta karya Imam Malik dulu sampai-sampai diungkapkan apa? Nam tidak ada kitab yang lebih sahih di bawah kolong langit ini melainkan Muwatta Imam Malik. Itu sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Nah, Wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, enggak diragukan lagi beliau imam Ahlus Sunnah. Dikenal dengan imam Ahlus Sunnah. Kalau antum mau lihat di perpustakaan penjual kitab itu antum lihat Musnad Ahmad. Coba berapa jilid? Bukan 3 jilid, 4 jilid. Yang cetakan bagus 30 jilidan itu. 30 jilid tebal itu ya. Ini Musnad Ahmad. Masya Allah. Haulai fuqahaul hadis fahum hufadun wa fuqaha. Mereka itu adalah apa? Ahlu fikihnya, ahlu hadis dan mereka adalah para penghafal hadis sekaligus mereka adalah fuqaha ahli fikih. Jadi kaidahnya apa tadi? Kullu muhaddisin faqihun wa laisa kullu faqihin muhaddisa. Setiap ahli hadis pasti dia faqih, paham mengenai nan hadis tersebut dan setiap ahli fikih belum tentu dia muhaddis. Karena terkadang ahli fikih menyebutkan apa? hadis-hadis yang lemah sebagai sandaran apa? sandaran fikih mereka padahal itu lemah. Ada adabnya berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin